Kalau banyak sekali pertanyaan. Sebagian kita jawab, sebagian Allah Allah. Apakah bakat seseorang dapat robah-robah menurut Islam? ya ikhwan fitit bahkan manusia itu berbeda-beda inna sa inna sa inna sa'yakum la lasyata sebenarnya usaha kamu itu berbeda-beda ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa bakat manusia juga ber, ber ada bakat dagang ada bakat nulis ada bakat bicara kan begitu ya ada bakat apa namanya bakat tempur macam-macam bakat manusia ya Adapun apakah bisa bakat ini berubah-ubah? Ya bisa saja. Ya. Kuliahnya ke dokteran jadi tukang jahit. Sesuai dengan faknya. Bisa ya berubah-ubah. Apakah dalam memilih pekerjaan seseorang harus memilihnya menurut bakatnya? Ya tidak ada keharusan di sini pendidikin. Akan tetapi Nabi mengatakan, Inna Allah kata Islam ala kulli syai. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan ya dalam segala urusan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Ya. Nabi mengatakan, Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Apabila kamu membunuh, artinya memancung orang, maka pancunglah dengan baik. Ya, tajamkan mata pisau dan buat lega, buat lapang hewan yang disembelih. Artinya apa? Untuk urusan sembelih menyembelih yang itu bisa asal-asalan, itu pun jangan asal-asalan yang namanya untuk mematikan binatang itu. Ya potong saja dari atas, apa salahnya kan gitu. Bagi samurai yang sana itu, ah, biasanya mati juga dia. Ya, tidak. Walaupun urusan untuk urusan menghilangkan nyawa binatang yang itu apalah sulitnya kan begitu ya. Itu pun harus profesional. Ya harus profesional. Artinya harus memang betul-betul dilakukan dengan baik karena Allah mewajibkan ihsan ya dalam segala urusan. Jadi kalau antum menangani satu urusan tangani dengan dengan baik, dengan profesional, jangan amatiran. Jadi umat Islam ini dituntut untuk profesional dalam semua pekerjaan yang ditanganinya. Nah kalau antum tidak bisa profesional jangan lakukan. Itu menyiksa orang. Nah kalau dalam penyembelihan menyiksa binatang namanya kan begitu yang untuk masalah salah menyembelihnya ya, matinya sejam, menggeleparnya sejam itu satu jam, bahkan mungkin bisa lebih hewan yang disembelih itu. Ini namanya tidak profesional. Demikian juga memilih pekerjaan untuk lebih bisa lebih profesional untuk menanganinya, pilih yang memang sesuai dengan bakat antum. Memang memang antum bisa jiwai pekerjaan itu. Paham maksudnya? Karena kalau tidak begitu, ya pekerjaan itu akan murah marit, tidak akan berhasil. Ya, demikian akan fitnah azani Allah wa iyyakum Baik. Jadi bukan keharusan, tapi kalau bisa ya ikuti kemampuan ya yang ada, potensi yang ada pada diri kita. Kalau antum memang nggak bisa jadi kuli bangunan, ya, tukang bangunan, ya nggak bisa jadi tukang, nggak bisa nukang, Jangan pandi-pandian. Ya, ngambil borongan. <laughs> merek rumah orang nanti, merek. Pintunya tidak simetris. Nah, nah, nah, bukan lah, ya, bukan artinya kita memburu pekerjaan tanpa ada profesionalisme, enggak. Ya, Islam tidak menuntut kita seperti itu. Islam menuntut kita apa? Profesionalisme di dalam menangani semua pe pekerjaan. Inna Allah kata ihsan ala kulli syait. Dalam riwayat lain kulli syait. Bolehkah bertanya kepada seorang akhwat apakah dia sudah dipinang atau uh, seorang baik secara langsung maupun dengan sendirian? Ya boleh. Bahkan seharusnya seperti itu supaya tidak memotong pinangan di atas pinangan saudara kita. Maka kita tanyakan sudah ada yang maju atau belum? Kalau katanya sudah, ya sudah jangan maju. Atau kalau nggak mau terang-terangan dengan sinirin juga nggak mengapa. Lagi kosong kan gitu. <laughs> e, ketika kita dipaksa untuk berbuat syirik karena nyawa terancam, maka kita boleh berbohong untuk mengakui kesyirikan tersebut. Nah ini kondisi darurat Ivanitipis. Ini kondisi darurat. Ya, dan darurat ini ada batasannya. Ya, darurat qadar bi qadariha. Darurat itu ada kadarnya. Ya. Nah, ketika dipaksa berbuat syirik misalnya. Nah ini ada dua pilihan. Kita tetap mempertahankan tauhid mati sebagai syahid, ya, sebagai syuhada, ya, mati terhormat dengan membawa apa namanya keutamaan tauhid, seperti yang terjadi pada hadis Zubab, hadis kisah lalat, yaitu masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Yang masuk surga karena lalat kenapa? Gak mau dia, walaupun seekor lalat untuk dipersembahkan kepada ber mati dia, ya masuk surga. Soalnya itu. Azanillahu ayatnya. Tapi kalaupun dia berbohong, Ibn Fitin, berbohong artinya apa? Ya, mengakuinya, tapi dalam hatinya tetap beriman. Adapun yang mengorbankan seekor lalat lalu masuk neraka itu karena dia meyakini meyakini dosia itu memang persembahan untuk ber berhala dan dia masuk neraka karena itu. Nah ayatnya ada dalam surah Al-Maidah. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap ya kokoh di atas keimanan, ya tauhid. Demikian juga ya uh, uh, dalam uh, hadis kalau tidak salah ya, hal semacam ini juga ada ya yaitu tentang uh, kisah ya atau sirah ya, tentang uh, ayat ini turun berkenaan dengan kisah uh, Ammar bin Yasir kalau tidak salah saya Ammar bin Yasir atau sahabat yang lainnya yang dipaksa untuk mengakui berhala ya dan dia mengakuinya tapi hatinya tetap teguh di atas iman ya. dan dia mahdur ya, termasuk kondisi darurat dan Rasul juga mengatakan dalam hadis ya anu mati al khata'u wa isyan wa ya sungguhnya dimaafkan atas umatku ya karena kelupaan dosa yang, yang dilakukan karena kelupaan ya karena kehilapan ya dan karena dipaksa karena dipaksa oleh orang lain Allah takut kepada polisi, takut kepada atasan, takut kepada binatang, ah, takut kepada atasan bila datang terlambat ketika masuk kantor. Apakah dapat digolongkan kepada dosa syirik? Syirik eh, takut yang digolongkan sebagai syirik adalah takut atau khauf syirik. Khauf ada dua macam. Khauf tabi'i dan khauf sirri. Khauf tabi'i adalah khauf rasa takut yang tidak bermuatan keyakinan apapun. Ya takut yang wajar. Seperti takut kepada binatang buas, takut kepada orang zalim. Ya. Ini apa pun ayat tulun. Aku takut mereka membunuh membunuhku kata Nabi Musa. Itu takut biasa kepada orang zalim, orang jahat takut tidak. Takut kepada perampok ya biasa. Ya, ini takut tidak bermuatan ke keyakinan, takut kepada atasan. kenapa Karena datang terlambat, dia menemui salah. Orang salah itu pasti takut. Ini takut tabi'i namanya, kenapa? mengapa. Adapun takut yang syirik itulah takut khawfu sirri. Itu takut yang bermuatan keyakinan. Seperti uh, seorang takut kepada benda tertentu, benda keramat tertentu, ya, kubur wali tertentu, kan begitu ya. Takut dia kalau tidak dihormati nanti akan tertimpa bala, tertimpa musibah, takut kepada pohon tertentu yang keramat dan lain sebagainya ini namanya kau ciri. Ya, takut yang bermuatan keyakinan. Yaitu kita tunduk dan patuh kepada yang kita takuti. Ya, mendekat kita kepadanya, mengagungkannya. Ya. Nah, ini namanya apa? Takut ciri. Dan atasan bisa juga menjadi begini. Ya, seperti uh, apa namanya syirik yang terjadi di kalangan Bani Israel di kalangan orang-orang Yahudi yaitu mereka menuhankan pendeta-pendeta mereka mereka takut kepada pendeta itu ikut saja di dalam menghalalkan apa yang diharapkan Allah dan di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala demikian itu Bagaimana caranya? Agar kita tidak terpengaruh dengan jin yang menjadi penjaga diri kita. Katanya sudah menjadi turunan bagi keluarga besar kami. Syirik harus dihilangkan dari diri. Kalau itu keyakinan, maka keyakinan itu harus dihilangkan. Kalau berupa benda, benda itu harus dibakar atau dibuang. Ya, seperti perkataan Nabi kepada seorang laki-laki yang di ya di apa namanya di lengannya terdapat uh, kalung uh, apa namanya kuningan, gelang kuningan untuk menolak penyakit alwahina, ya jenis penyakit rematik yang menyerang punggung dan umumnya menyerang orang anak atau laki-laki. Nabi bertanya kepadanya menyelidik, apa itu? Dia mengatakan ini aku pakai untuk menangkal dari penyakit wanita. Nabi mengatakan inziha, Wa innaha la taziduka Lepaskan benda itu karena benda itu tidak akan menambah bagi kamu kecuali lemah. Tambah lemah. Karena bergantung kepada selain Allah. Nah, dan jika benda itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi benda sirik, kalau itu berupa benda, itu harus dihilangkan. Harus dimusnahkan. Ya misalnya dengan membakarnya. Kalau itu misalnya jimat-jimat itu dalam bentuk tulisan-tulisan Al-Quran, ada cuplikan-cuplikan tulisan-tulisan Al-Quran. Itu harus dibakar. Atau dibuang jika dalam bentuk kalung atau namanya benang itu dibuang dalam tong sampah. Jadi musnahkan. Nah, kalau itu dalam perupa, misalnya satu keyakinan maka itu harus dihilangkan dalam hati dari hati, disingkirkan. Nah itu konsekuensinya. Tidak boleh dipelihara. Nah demikian juga ini. Yaitu bagian orang ada yang secara kolektif, secara kekeluargaan. Suatu keluarga minta tolong kepada jin. Lalu menjadi syarat turun-temurun harus ada yang megang istilahnya. Harus ada yang megang, kalau harus ada yang megang. Harus ada yang melanjutkannya gitu. Kalau tidak celaka semua keluarga. Nah ini harus dimusnahkan. Dan jangan takut kepada jin itu. Walaupun kita harus ya berhadapan dengan jin itu. Dan bisa saja kita dibunuhnya. Tapi mempertahankan tauhid lebih utama daripada apa? Kita hidup terus di bawah apa? Di bawah ya penyembahan jin kepada Jin. Azan ya Allah Jadi ini harus dihilangkan, harus diputus. Enggak boleh diwarisi. Enggak boleh diberikan kepada orang orang lain. negara kita saat ini lagi tren tahanan pemerintah, banyak politik, karena nggak ngerti politik. Lalu bantuan doa bersama, doa bersama ya, itu dipimpin azani Allah wa jami'an. Ya, doa yang pernah dilakukan Nabi, doa untuk apa? Doa untuk minta ya doa untuk pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad. Adapun masalah politik ya seperti politik sekarang ini nggak bisa dipegang, nggak tahu mana ujung pangkalnya, mana kepala, mana buntutnya nggak bisa dipegang misalnya gitu. Ya kita sudah bahas nah, politik sekarang ini seperti sabda Nabi, seperti munafik, seperti nifak, ya bicara ternyata dusta, ya, dikira benar ternyata bohong nanti, kan begitu? dikira bohong ternyata benar kita nggak tahu itu itulah diharamkan politik sekarang ini yang bisa nggak ada yang bisa dipegang nggak jelas mana kepala mana mana ekornya mana buntutnya dan ya apa namanya membicarakannya adalah satu hal yang sia-sia Apakah sholat minta hujan harus didahului oleh puasa tiga hari berturut-turut, lalu pada hari ketiga baru beramai-ramai ke dalam? Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan yang dianjurkan ketika istiqo adalah sholat sedekah, bersedekah. Ya, imam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk bersedekah. kami terhadap Taubah ayat 80 dan 84. Nabi tidak pernah menyolatkan uh, eh, memohonkan ampunan untuk Abdullah bin Ubay. Tidak, Nabi diberi pilihan. Ya. Nabi diberi pilihan waktu itu dan itu sudah dimansuhkan. Ya, itu awalnya. Ya, kemudian dimansuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ala qabrihi. Ya, dan jangan kamu berdiri di atas tuh kuburnya itu firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Jadi hadis, uh, ayat itu dimansuhkan dengan ayat yang sudahnya wallahu alam. Silakan baca di dalam kitab tafsir mengenai masalah ini. penyelamat dengan selamat. Ya, kita selamat dan menyelamatkan kan begitu. Selamat untuk diri kita, menyelamatkan untuk orang orang lain. yang kadang-kadang masih berbuat syirik. Ya, semakin Ya tentunya nasihat itu banyak cara untuk menyalurkannya. Saluran nasihat itu banyak. Ya kadang-kadang bukan harus melalui lisan kita. Ya, melalui lisan orang lain. Kadang-kadang bukan harus dalam bentuk bahasa, tapi tulisan. Ya. Kadang-kadang tulisan juga nggak bisa dalam bentuk visual, kan begitu? banyak cara saluran nasihat itu ya yang intinya adalah ya antum jelaskan atau antum bawa dia ke majelis-majelis ilmu sunnah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi melakukan tawasul kepada orang meninggal termasuk syirik besar iya ini termasuk syirik besar Hukum kuburan di masjid hukumnya haram. Ya. Tidak boleh menguburkan jenazah di masjid. Dan apabila dikuburkan jenazah di dalam masjid atau di pekarangan atau di halaman ataupun di lingkungan masjid, kuburan itu harus dibongkar dan dipindahkan. Dan kalau ada masjid yang dibangun di tengah-tengah kuburan, maka masjid itu harus dipindahkan. Bagaimana tentang ramalan hujan? Apakah boleh kita mempercayainya atau juga tidak? Apakah tentang itu juga? Ada ramalan, ada perkiraan. Ya. ya di sini ada antum harus bedakan antara teknologi dengan sihir. Ya. Teknologi dengan sihir. Ada orang kena batu ginjal. Tahu batu ginjal? Nah sekarang ada pengobatan ya dengan teknologi yaitu dengan apa? Dengan sonar atau dengan apa? Dengan bukan dengan sinar, bukan dengan apa? Dengan ditembak istilahnya, ya. Dengan gelombang suara kalau tidak salah. Tidak nampak ya tapi dia bisa memecah batu, batu ginjal itu. Pecah dan sembuh. Nah ini sihir atau teknologi? Ya, ada dukun. dukunnya, diemnya Pecah itu. Itu teknologi itu sihir. Sihir itu. Sama-sama nampak, sama-sama pakai mungkin kalau kita tuh pakai kertas suara lebih yang nampak lagi. Kalau itu nampak bisa terasa gitu ya kan gitu ya. Kalau antum letakkan tangan antum gini, nah jelas nampak apa namanya nampak hembusan si dukun tadi. Tapi itu sihir itu itu. Dan itu adalah suatu perkara yang sebabnya ter sembunyi. Nah ini jelas bagi bantuan jin. Adapun tadi jelas bagi bantuan alat. Nah demikian juga masalah perkiraan cuaca. Nah, untuk untuk pilot itu vital. Untuk antum mungkin nggak begitu penting. Kita langsung tanyakan kepada pilot. Ya pilot itu harus 20 km ke depan dia harus tahu bagaimana perkiraan cuaca di depan. 20 km. Itu pakai bantuan alat Bukan pikiran itu mengarang arang kan begitu ya, menerawang dia kan gitu kan. Ya, tutupnya matanya kan kita tahu dia 20 km ke depan. <laughs> Enggak, ini gitu. Itu pakai alat, itu namanya teknologi. Jadi kalau ada dukun, dia tahu. Nah, jam dua jam kemudian, nah itu itu tukang ramal namanya. Paham? Ya enggak ada alatnya. Alatnya siapa? Jin yang bisiki kepadanya dengan membawa 100 ke kedustaan. Nah itu dia. Jadi yang yang yang, yang satu sirik yang satu perkara mubah. Ya boleh teknologi. Ya. Islam tidak menghambat teknologi. Nah demikian saja dengan titik. Bagian eh, kita pada hari ini saya sampai di sini yang tidak dijawab atau tidak terjawab atau tidak sempat dijawab ya wallahu alam. Nanti sudah kesempatan yang lain. Subhanallah.